Baik. Kita akan memasuki bab yang ke 16 ya. halaman 78 dari buku panduan. Kata penulis rahimahullahu taala bab syafaah. Bab tentang syafaat. Ya. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala membuka pembahasan tentang syafaat terkait dengan pembahasan tauhid. Ini salah satu dari argumen tauhid dan salah satu Hal yang menunjukkan kewajiban kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Iya, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang syafaat itu apa hukumnya, bagaimana hakikatnya, dan penjelasan pembagian-pembagian syafaat. Iya. Kalau terkait dengan bab-bab sebelumnya, itu ada hubungannya karena di bab-bab sebelumnya itu kelihatan bagaimana diputus argumen kaum musyrikin ketika mereka bergantung dengan malaikat, para nabi, wali-wali. Dan telah diterangkan bahwa mereka juga adalah makhluk, bukan tempat untuk beribadah. Maka mungkin setelah itu mereka akan masuk di dalam pembahasan syafaat, mencari perantara. Maka dari bab ini juga diterangkan oleh penulis bagaimana tauhid di dalam bab ini, ditegakkan hujah akan hal tersebut sehingga setiap muwahhid akan semakin kuat di atas tauhidnya akan semakin tampak batilnya kesyirikan baik jadi ini bab syafaat bab tentang syafaat syafaat itu secara bahasa artinya dari kata asyafa dhammu syai' ila mithlihi asyafa itu adalah menggabungkan sesuatu kepada yang semisal dengannya iya jadi Syafaat adalah menggabungkan suatu kepada yang semisal dengannya. Para ulama di dalam mendefinisikan itu berbagai metode ya di dalam mendefinisikan. Kadang dia definisikan seperti ini bentuknya. Diterangkan takrifnya. Dan kadang didefinisikan <clears throat> dengan cara menyebutkan lawannya. Kebalikannya. Ya, kalau syafaat lawannya apa? Al-witir. Lawannya ganjil. Berarti syafaat artinya genap. Kenapa genap? Satu digabungkan dengan yang lain. Berarti dia dua. Menjadi genap. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan syafaat. Dan secara istilah syafaat adalah tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin audaf daf'i madarratin. Syafaat itu secara istilah adalah perantaraan untuk orang lain. Dalam mengambil manfaat atau di dalam menolak bahaya dalam mengambil manfaat atau di dalam menolak bahaya. Ya. Syafaat itu pembahasannya menjadi perantara, perantaraan. Pembahasan syafaat. Iya. Si A misalnya dia ada keperluan kepada si B nah, keperluan kepada si B. Tapi si A tidak kenal kepada si B. Nah, mungkin kalau si A bicara langsung kepada si B tidak didengarkan. Maka dia datang kepada si C yang dikenal baik oleh si B. Si C ini dihormati oleh si B. Maka si A minta kepada si B, si C agar supaya bicara kepada siapa? si B tadi. Ini disebut apa? Disebut syafaat. Kalau kita beri satu contoh misalnya tentang syafaatul udma pada hari kiamat, ketika seluruh manusia di pada mahsyar dikumpulkan dari awal hingga akhirnya, maka hisab tidak dimulai kecuali ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar supaya hisab disegerakan. Jadi kelihatannya pemilik syafaat adalah Allah. Perantara yang memohon kepada Allah adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disyafaati adalah seluruh manusia di pada mahsyar. <coughs> Baik. Syafaat itu at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin atau daf'i rotin Menjadi perantara untuk orang lain dalam mendatangkan manfaat. Ya, misalnya dari syafaat Nabi pada hari kiamat beliau memberi syafaat kepada penduduk sorga untuk masuk ke dalam sorga. Ini namanya menjadi perantara untuk memberikan apa? Manfaat. Atau beliau memberi syafaat orang yang di dalam sorga lebih ditinggikan derajatnya, lebih diangkat lagi derajatnya. Ini juga perantara. Tapi bentuknya memberi apa? Memberi manfaat. Atau dalam bentuk menolak bahaya. Menolak bahaya. Seperti misalnya Nabi memberi syafaat pada hari kiamat untuk orang yang harusnya masuk dalam neraka karena dosa-dosanya lebih mendominasi, maka dengan syafaat itu ia tidak dimasukkan ke neraka tapi langsung dimasukkan ke mana? Ke sorga. Ini tertolak bahaya namanya. Jelas ya? Jadi syafaat seperti itu. Dalam pendefinisian, kalau didefinisikan syafaat, syafaat itu luas definisinya. Karena itu dibagi syafaat menjadi dua ada syafaatul hasana, dan ada syafaat apa? sayyi'ah. Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha." Jadi ada syafaat hasanah, syafaat baik, ada syafaat sayyi'ah. Kalau menjadi perantara ya, kalau kita berbicara menjadi perantara. ya Ya kalau misalnya ada seseorang yang memberi menjadi perantara kepada raja-raja atau kepada orang-orang yang punya harta ya untuk membantu misalnya fakir miskin membantu orang-orang yang ada keperluan maka ini syafaat hasanah syafaat bagus tapi kalau dia menjadi perantara ke pemerintah untuk mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, atau merubah suatu ketentuan yang bermanfaat bagi manusia, suatu peraturan bermanfaat bagi manusia. Maka ini syafaat sayyi'ah namanya. Jelas ya, semuanya perantara, menjadi perantara. Tapi ada yang baik, ada yang ada yang jelek. Baik. Jadi ini penjelasan tentang definisi syafaat. Penjelasan tentang definisi syafaat. Baik. Pembahasan syafaat ini ini pembahasan penting di dalam tauhid karena syubhat kaum musyrikin yang paling besar di antara syubhat kaum musyrikin yang paling besar terhadap kesyirikan yang mereka lakukan Syubhat mereka adalah salah satunya di pembahasan syafaat ini. Kalau dikatakan kepada mereka, kenapa kalian berbuat syirikan? Mereka berkata, kami tidak menyembah. Kami tidak beribadah kepada sembahan itu. Tapi kami hanya menjadikan mereka orang-orang yang memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Kami ini banyak dosa. Sedangkan mereka orang salih maka syafaat mereka diterima di sisi Allah. Jelas ya? Nah, ini letak kesyirikan kaum musyrikin di situ. Letak kesyirikan kaum musyrikin. Nah, karena itu ini dijelaskan di banyak tempat di pembahasan tauhid. Karena ini termasuk syubhat kaum musyrikin yang terbesar. Ya, argumen yang mereka pakai untuk membenarkan kesyirikan mereka dan ini celah bagi syaitan menyesatkan banyak dari manusia. Banyak dari manusia. Iya. Karena itulah seorang penuntut ilmu hendaknya memperhatikannya bab-bab yang seperti ini dari pembahasan tauhid. Dia kuat di dalam memahaminya sehingga seorang apabila memahami bab ini maka dia akan mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dengan bentuk meminta syafaat kepada siapa-siapa yang mereka ibadahi itulah hakikat dari kesyirikan itu adalah ainu syirk kesyirikan yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik akan datang nanti di penjelasan penulis rahimahullah beliau bagi syafaat menjadi dua syafaat manfiyah dan syafaat musbatah Iya. Ada syafaat manfiyah dan ada syafaat musbatah. Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam itu itu memberi syafaat. Ada syafaat khusus bagi beliau. Dia memberi syafaat para malaikat, para apa namanya rasul orang-orang salih. Iya ada dari hamba-hamba Allah diizinkan memberi syafaat. Diizinkan memberi syafaat. Tapi ada syafaat khusus bagi nabi saja. Hanya nabi yang diizinkan di situ. Dan ada syafaat bersyirikat di dalamnya Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya. Yang khusus bagi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam satu, as syafaatul umma, syafaat yang terbesar Ya, Kenapa dikatakan syafaatul ubma? Sebab ini memang tidak ada yang memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang diizinkan memintanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kejadian di padang mahsyar ini itu dikisahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya panjang. Bagaimana manusia, makhluk jin dan manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di penantian yang sangat dahsyat itu. Iya. Satu harinya seperti 500 ribu tahun. Apa di sebagian ayat pada hari kiamat itu ada yang disebut satu hari ka'al pisana ada satu hari seperti khamsina alfasana. Ada yang seperti seribu tahun, ada yang seperti lima puluh ribu tahun. Di sebagian hadis disebutkan seperti lima ratus ribu tahun. Satu hari. Jadi bisa dibayangkan penantian. Lamanya penantian. Iya. Jadi penantian ini bentuk dari adab atau bukan? Bentuk dari adab. Apalagi di hari itu dibahasakan di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala murka. Dengan kemurkaan yang Allah tidak pernah murka semisal itu sebelumnya dan tidak murka semisal itu setelahnya. Maka manusia pun mendatangi para nabi dan para rasul. Mula-mula mereka datangi Nabi Adam sebagai ayah manusia. Tapi Nabi Adam salam berkata bahwa pada hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Tidak pernah murka semisal itu sebelumnya dan tidak akan murka semisal itu setelahnya. Dan saya punya dosa, disebutkan dosanya maka Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi. Saya hanya berpikirkan diriku dan diriku. Kalian pergilah kepada Nabi Nuh, sebab dia adalah awal Rasul. Ya Allah utus. Kedatanglah manusia kepada Nabi Nuh. Ya jawabannya semisal itu juga. Ya. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Analaha, analaha." Sayalah yang berhak terhadap syafaat itu atau sayalah yang diberi izin untuk syafaat itu. Maka berdirilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau mendatangi arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bersujud memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan untuk pujian-pujian. Dibukakan untuk beliau pujian-pujian yang pada hari ini saya belum pandai mengucapkannya. Tapi pada hari itu Allah bukakan untuk Nabi ya sehingga Nabi Muhammad bisa memuji Allah sesuai dengan apa? Keadaan di saat itu. Iya. ini menunjukkan bahwa kebaikan itu yang bersifat tambahan kadang dia mewahib kadang mewahib ada sebagian alim sebagian ulama dari guru-guru kita berkata kalau dia duduk di majelis mengajar, kadang keluar darinya faidah-faidah dia sampaikan, sebelumnya dia tidak pikirkan. Sebelumnya tidak apa? Dia pikirkan. Nah, itu ilmu memang seperti itu. Kalau seorang sudah berada di jalurnya, sudah punya kunci-kuncinya, sudah pegang pondasi-pondasinya, maka apa yang lebih daripada itu itu anugerah dari Allah. Karena itu istimbat ayat-ayat berbeda antara alim ini dengan alim sana. Ada sebagian ayat itu dinukil istimbatnya dari seorang alim. Ya. Dan semuanya memaklumi ketika mendengarnya memaklumi, tapi sebelumnya mereka tidak berpikir ke sana. Tapi begitu mendengar istimbat tersebut semuanya apa? Memakluminya. Itu seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah Beliau ada satu buku, beliau tulis dan beliau katakan itu renungan beliau terhadap ayat-ayat selama tahun ini, tahun tahun penulisan. Jadi beliau sudah tulis tafsir, beliau renungi lagi dari ayat-ayat, beliau tulis lagi buku. Renungan dalam hal tersebut. Baik. Jadi kadang demikian dari indahnya ilmu. Maka dibukakan untuk Nabi pujian-pujian yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ya Muhammad irfa ra'sak angkatlah kepala engkau wa qul yusma berucaplah engkau akan didengar apa yang diucapkan wa qul tusma berucaplah engkau akan didengar apa yang kau ucapkan wasal tu'ta mintalah engkau akan diberi wasfa tusyaffa berilah syafaat engkau diberi izin untuk memberi syafaat maka Nabi pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hisab disegerakan. Maka kejadian berikutnya di hari kiamat itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Di hari kiamat itu ada kejadian-kejadian. Jelas ya? Ada kejadian-kejadian. Nah, ini syafaatul udma namanya. Dikatakan syafaat terbesar karena manfaatnya mencakup seluruh manusia. Bahkan juga mencakup para nabi dan para rasul yang berada di padang mahsyar. Dan ini diberikan khusus untuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berikutnya dari syafaat khusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat untuk penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Iya, syafaat untuk penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Jadi pintu sorga itu tidak akan dibuka. Pintu sorga tidak akan dibuka sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta agar pintu surga dibuka. Maka ini namanya syafaat. Jadi kalau Nabi meminta, beliau kan meminta kepada Allah. Untuk siapa? Untuk penduduk sorga supaya masuk ke dalam ke dalam sorga. Baik. Dan ini syafaat yang kedua khusus untuk Nabi. Syafaat yang ketiga khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib. Orang kafir itu tidak ada syafaat bermanfaat baginya. Tidak ada kawannya, tidak ada penolongnya. Semua orang kafir. Tapi dikhususkan, diperkecualikan siapa? Abu Talib. Nabi memberi syafaat Iya. Tadinya Abu Talib itu di neraka paling bawah. Kenapa? Sebab dia tahu kebenaran Nabi Muhammad. Tapi nama masuk Islam. Gengsi saja. Punya asabiyah terhadap kaumnya. Tapi dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Abu Talib ini diringankan siksaannya. Menjadilah dia orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Dia berada di, lapi, di lapisan neraka paling atas. Iya. Siksaannya disebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dua trompa yang dipanaskan, belum lagi kaki masuk ke situ, kepalanya sudah mendidih. Ini siksaan yang paling ringan. Siksaannya siapa? Abu Talib. Dan ini untuk Abu Talib saja, tidak ada yang lainnya. Iya. Jadi kalau ada yang berkata Abu Lahab diringankan siksaannya karena mengadakan maulid, nah, ini hanya datang dari para pendusta saja. Riwayat-riwayat tidak ada apa namanya, tidak ada sumbernya dan asal usulnya. Yang syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ini saja. Dan asalnya ayat-ayat berlaku tegas akan kita baca orang kafir tidak mendapat apa? syafaat. Tapi untuk nabi diberi kehususan. Maka ini khusus untuk nabi. Tidak akan terjadi pada selain nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah berapa ini? Sudah berapa syafaat? Sudah tiga. Syafaat berikutnya, syafaat yang keempat yang keempat dan seterusnya ini ini tidak khusus untuk nabi, tapi bersyirikat. Yang lainnya juga bisa memberi syafaat para nabi, para rasul, orang-orang salih. Ya, dan siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jenis syafaat juga adalah syafaat untuk penduduk sorga supaya lebih ditinggikan derajatnya lebih ditinggikan derajatnya dimaklumi ya bahwa sorga itu banyak jenjang dan derajat. Orang yang hafal Quran disuruh baca Al-Qur'annya dia tartil, terus dia naik naik naik di mana akhir tartilnya di situ tempat dia di sorga. Antara sebuah derajat dengan derajat yang lain di sorga disebutkan dalam sebagian hadis itu lebih luas dari langit dan bumi. <clears throat> Iya. Jadi sorga ini banyak derajat di dalamnya. Derajat yang paling tingginya adalah sorga Al-Firdaus. Sorga Al-Firdaus. Sebab sorga Al-Firdaus ini atapnya adalah arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Uh, syafaat yang keempat ini sebagian penduduk sorga diberi syafaat sehingga derajatnya semakin tinggi. Mungkin tadinya dia di sorga derajat terendah di bawah, tapi dengan syafaat lebih ditinggikan derajatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa untuk Abu Salamah, Allahumma kfirli Abi Salamah, warfa darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah ampunilah Abu Salamah, dan angkatlah derajat dia di al mahdiyin, maksudnya di sorga nanti. Iya. Baik. Ini yang keempat. Yang kelima adalah syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk siapa yang masuki sorga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat untuk siapa? Ukasha bin Mihsan agar supaya dia masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab. Berikutnya yang ke Hah? Yang keenam. Baik, yang keenam adalah syafaat untuk satu kelompok seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Kalau seimbang antara kebaikan dan keburukannya, harusnya di mana? Masuk surga atau masuk neraka? Ini antara surga dan neraka di araf dia. Maka dengan syafaat Nabi, maka dengan syafaat ia dimasukkan ke dalam surga. Dengan syafaat dia dimasukkan ke dalam sorga. Baik. Ini yang keenam. Yang ketujuh dan yang kedelapan ini syafaat untuk pelaku dosa besar. Ya. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Baik. Yang ketujuh satu kaum yang dosa-dosanya lebih mendominasi. Kalau dosa-dosanya lebih mendominasi, dia harusnya kemana? Ke dalam neraka. Tapi dengan syafaat, ia dimasukkan ke dalam sorga. Diampuni dari dosa-dosanya. syafaat yang ketujuh. Dan syafaat yang kedelapan adalah satu kaum yang sudah masuk di dalam neraka. Sudah masuk di dalam neraka. Kemudian dengan syafaat dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Iya. Jadi ini delapan jenis syafaat. Tiga jenis syafaat khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya bersyirikat bersama beliau di situ para nabi dan para rasul. Iya. Manusia di dalam pembahasan syafaat terbagi menjadi tiga kelompok. Ada kelompok yang ekstrim, ada kelompok yang menyepelekan, dan ada kelompok yang pertengahan. Iya. Dan pembagian manusia menjadi tiga kelompok ini pembahasannya terkait dengan syafaat terhadap pelaku dosa besar. Terkait dengan pelaku dosa besar. Iya. Baik. Di antara mereka ada yang mengingkari syafaat. Dan di antara mereka ada yang menetapkan dari syafaat tapi berlebihan di dalamnya. Berlebihan di dalamnya. Kalau ahli sunnah dia pertengahan di dalam pembahasan. Nah, inilah yang kita ingin terangkan tentang jenis-jenis syafaat itu, bagaimana hakikat dari syafaat, dan apa yang dimaksud dengan syafaat yang bermanfaat dan apa syafaat yang tidak bermanfaat? Apa syafaat yang ditetapkan, ada apa syafaat yang dinafikan? Baik. Jadi ini pendahuluan untuk pembahasan syafaat. Kita baca ayat-ayat dan pembahasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Ayat yang pertama kata beliau rahimahullahu taala wa qaulullahi taala ya dan firman Allah taala وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع Ya. Dan berilah peringatan dengan wahyu itu terhadap orang-orang yang yang takut akan dikumpulkan kepada Rob mereka pada hari kiamat. Sedang mereka tidak mempunyai seorang pelindung dan tidak mempunyai pemberi syafaat pun. Baik. Wa andir bihi wa andir beri peringatan. Peringatan itu artinya mengingatkan pada sesuatu yang dikhawatirkan. Seorang berhati-hati darinya, itu peringatan. Wa andir bihi, beri peringatan dengannya, dengan wahyu itu, dengan Al-Qur'an itu. Kepada siapa? Alladzina yakhafuna, kepada orang-orang yang yang takut Ya. Yang punya rasa takut. Ayyuhsyaru ila rabbihim. Takutnya apa? Dia takut untuk yuhsyaru, dikumpulkan, dibangkitkan. Ila rabbihim, kepada Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi, pada waktu itu laisa lahum, mereka tidak memiliki sama sekali selain daripada Allah waliyun. Tidak ada wali pelindung yang melindunginya wala syafi' dan tidak ada pemberi syafaat yang bisa menolongnya. Iya. Baik. Maka di dalam ayat ini Allah perintah kepada nabinya untuk mengingatkan orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang punya hati yang hidup yang dia mengingat bagaimana dia akan dibangkitkan, dikumpulkan, berdiri di depan Allah. Nabinya diperintah untuk mengingatkan orang-orang itu dengan Al-Quran. Iya. Mengingatkan mereka bahwa akan ada hari mereka dikumpulkan dan di hari mereka dikumpulkan itu <clears throat> dan di hari mereka dikumpulkan tersebut pada hari itu tidak ada wali, tidak ada pelindung. Dan tidak ada syafi, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Iya. Maka sisi pendalilan penulis dari ayat ini jelas ya. Ya, di sini beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menafikan ada syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Menafikan ada syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa kepada para malaikat, para nabi mencari syafaat dari mereka. Pada hari itu tidak ada yang memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Tidak nabi, tidak rasul, tidak malaikat. Syafaat ada hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di pembahasan syafaat Beliau ingin menegaskan bahwa syafaat itu hanya milik Allah dan pada hari kiamat tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah dan terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada ayat ini terdapat beberapa pelajaran lain. Ya, inti pelajarannya bantahan terhadap kaum musyrikin. Ya mereka ini mendekatkan dirinya kepada para nabi, orang-orang saleh mencari syafaat. Maka ini bantahan. Ayat ini bantahan untuk mereka. Dan di ayat terdapat juga peringatan atau terdapat penjelasan disyariatkannya. Mengingatkan tentang hari kiamat. Wa anzir bihil ladina yakhafuna ila rabbihim. Ingatkanlah orang-orang yang punya rasa takut akan dikumpulkan kepada Rob mereka. Iya. Dan terdapat keutamaan al-khauf, keutamaan takut kepada Allah. Nah, sebab peringatan itu bermanfaat bagi mereka. Peringatan bermanfaat bagi mereka innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang yang mengikuti petunjuk dan takut kepada Allah bil ghaib. Pada kondisi gaib, tidak ada orang yang menyaksikan. Iya. Maka orang-orang yang punya rasa takut ini Nah, inilah yang bisa mengambil manfaat dengan peringatan. Memberi bisa mengambil manfaat dengan peringatan. Terdapat di dalam ayat penjelasan tentang bagaimana salah satu kejadian pada hari kiamat itu. Baik. Ayat yang kedua, wa dan firman Allah taala, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah. Iya. Hanya hak Allah lah syafaat itu seluruhnya. Kul katakan perintah kepada Nabi Muhammad katakan lillahi hanya hak Allah hanya milik Allah artinya milik Allah semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala ya yeah. Semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kullillahi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamnya di sini kalau bahasa Arab disebut lam lil milkiyah. Lam kepemilikan. Maksudnya syafaat itu milik Allah. Ya, maka tidak dicari dari selain Allah. Namanya dia pemiliknya, ya hanya diminta dari pemiliknya saya. Tidak dicari kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak diminta kepada selain pemiliknya. Baik. Jami'an ini taukid, penegasan. Seluruhnya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sisi pendalilan penulis di sini ada dua. Pertama lillahi asyafa'atu, hanya milik Allah. Dikedepankan kata lillahi untuk memberikan ifadatul hasr, pembatasan. Bahwa syafaat itu hanya milik Allah, terbatas hanya kepunyaan Allah saja. Nah, ini pembatasan namanya hasr. Ya kalau syafaat itu hanya milik Allah, apakah boleh mencarinya kepada selain Allah? Jawabannya tidak boleh. Nah, sisi pendalilan yang kedua dari kata jami'an pada firmannya jami'an ini takkit ya penegasan bahwa kepemilikan syafaat itu hanya untuk Allah semata seluruhnya seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala baik maka apabila demikian keadaannya, ini terdapat bantahan ya terhadap kaum musyrikin yang meminta syafaat kepada para malaikat, para nabi, berhala-berhala mereka. Mereka anggap itu bisa memberi syafaat. Padahal syafaat itu milik siapa? Milik Allah seluruhnya. Iya. Maka terdapat di dalam ayat, saya simpulkan faedah dari ayat ini Ya, terdapat di dalam ayat bantahan terhadap kaum musyrikin yang mencari syafaat dari makhluk. Yang kedua terdapat bahwa syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Iya. Dan terdapat di dalam ayat juga pengkhususan kepemilikan untuk Allah Subhanahu wa taala pada syafaat. Baik, ayat yang ketiga. Wa qawluhu dan firmannya. "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidni? Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan idinnya. Ini potongan dari ayat kursi ayat kursi yang disebut di dalam Al-Quran sebagai a'zamu ayatin fil Quran atau yang disebut dalam hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadith Abu Sa'id ibn Mu'alla yang Nabi menyebutnya bahwa dia adalah a'zamu ayat fil Quran ayat yang paling agung di dalam Al-Quran iya jadi ya, kalau ayat yang paling agung artinya tidak ada yang lebih agung daripada ayat kursi ini. Sebab ayat kursi ini itu mengumpulkan segala bentuk tauhid dan segala makna keimanan ada di dalam pembahasan ayat kursi. Iya. Maka dia adalah ayat yang teragung di dalam Al-Qur'an. <coughs> Baik. Di sini dikatakan man dalladhi yashfa'u 'indahu Man dalladhi? Siapakah yang bisa memberi syafaat? Iya. Ini datanya sifatnya pertanyaan ya, istifham. Iya. Tapi pertanyaannya ini adalah pertanyaan ingkari. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat. Man dalladhi yashfa'u indahu? Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisinya? Di sisinya maksudnya di sisi Allah. Iya. Artinya bahwa tidak ada yang berbicara dengan syafaat maupun dengan selainnya di sisi Allah illa biidnihi kecuali dengan idinnya. Nah, di sini penetapan bahwa ada syafaat yang ditetapkan. Dan syafaat yang ditetapkan ini disyaratkan Allah memberi izin kepadanya, ada izin dari Allah. Iya. Disyaratkan ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Idin itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu terbagi dua. Ada al-idin al-qadari dan ada al-idin ad-dini. Ya. Jadi idin al qadar itu idin bermana kehendak dan apa namanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya ayat wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fabi idnillah. Musibah yang menimpa kalian di hari berjumpanya dua pasukan itu dengan izin Allah. Izin di sini artinya apa? Qadari, takdir Allah. Allah yang menghendakinya. Jelas ya? Ada izin yang kedua, izin dini namanya. Izin dini. Artinya bermana pembolehan, dibolehkan, di di diizinkan. Iya diberi ijazah untuknya. Ini idin dini. Nah itu nggak ada masalah. Ya seperti misalnya di surah Al-Hasyr dikatakan ma qata'tum min linatin au taraktumuha qa'imatan ala usuliha tapi idnillah. Ya di perang Khaybar itu ada yang dipotong. Apa yang kalian potong, apa yang kalian biasakan dari pohon-pohon kurma mereka itu dengan idin Allah. Idin maksudnya siapa? Dini, artinya Allah yang bolehkan. Dibolehkan hal tersebut. Jelas ya? Nah, sekarang di sini ayat ini. Ini qadari atau dini? Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Qadari atau dini? Nah, ini dini. Kecuali siapa yang Allah bolehkan untuknya. Jelas ya? Kecuali siapa yang Allah bolehkan untuknya. Nah, dalam kalimat-kalimat itu ada 14 kalimat. Itu disebutkan oleh para ulama terbagi dua. Menjadi dini dan qadari. Kauni dan syar'i. Ini termasuk salah satunya. Idin. Kalau di pembahasan takdir ada iroda. Irada kauniyah dan irada apa? Syariah. Ya. Ada al-qadha, qadha kauni, qadha syar'i. Jelas ya? Ada al-iha, wahyu. Ada al-amr. Ya. Ada sekitar 14 kali, Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di majumul Fatawa di jilid 8 di pembahasan takdir dan disebutkan pula oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Syifaul alid Baik. Jadi ini pembagian-pembagian itu membuat seorang itu detail memahami ayat-ayat. Sebab ini diantara ilmu yang diperlukan untuk menafsirkan ayat-ayat. Ya, dan memahami ayat-ayat. Jelas ya? Maka di sini banyak yang menyimpang di dalam memahami ayat karena dia tidak bisa bedakan antara kalimat-kalimat itu. Sama dengan orang yang menyimpan dalam masalah takdir. Kenapa dia menyimpang dalam masalah takdir? Salah satu sebab pokoknya dia tidak bisa bedakan antara irada kauniyah dan irada syariah. Baik. Jadi sisi pendalilan dari ayat ini jelas ya ini bantahan terhadap kaum musyrikin. Ya, mereka ini menjadikan selain daripada Allah sebagai orang-orang yang mereka cari syafaat dari mereka. Ya. Kaum musyrikin yang mencari syafaat dari malaikat, para nabi, dan orang-orang salih. Maka ayat ini bantahan untuk mereka. Dan pada ayat ini Terdapat penjelasan bahwa syafaat hanya milik Allah dan terdapat penjelasan keagungan dan kebesaran Allah di mana seluruh di mana seluruh makhluk itu tunduk di dalam kekuasaannya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan idinnya. Dan di ayat ini terdapat penetapan adanya syafaat bagi siapa yang Allah idinkan. Ditetapkan syafaat bagi siapa yang Allah izinkan. Iya. Jadi dari sini sudah bisa kita simpulkan ya bahwa syafaat itu dua macam. Ada syafaat manfiyah, ada syafaat musbatah. Ya ini sudah kita kaji ya di pembahasan Al-Qawaid Al-Arba. Jadi syafaat ada berapa? Ada dua. Ada syafaat manfiyah yang dinafikan. Ada syafaat musbata. Yang dinafikan ini itu yang dinafikan dari orang kafir. Mereka dari orang kafir kaum musyrikin ini akan mendapatkan syafaat. Yang ditetapkan ah, ini syafaat untuk ahli tauhid. Untuk ahli tauhid. Syafaat yang diberikan dengan dua syarat. Ada izin dari Allah untuk yang memberi syafaat dan Allah ridha terhadap orang yang disyafaati. Ya. Ada izin dari Allah dan Allah ridha terhadap orang yang disyafaati. Itu yang disebut dengan syafaat musbatah. Baik. Ayat yang ke empat. Kata penulis rahimahullahu taala wa qauluhu taala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan firman Allah taala dan betapa banyak malaikat di langit syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan untuk memberi syafaat bagi siapa yang dia kehendaki dan siapa yang dia ridhoi. Iya. Baik. Kam betapa banyak. Ya. Maksudnya banyak sekali dari malaikat. Mimmalakin malakin itu mufrad ya, tapi ketika ada kam di depannya itu menunjukkan banyak ya. Betapa banyak dari malaikat fis samawat di langit. La tugni syafa'atuhum syai'an. La tugni artinya tidak bermanfaat. Iya. Tidak berguna. Syai'an sama sekali. Ya, syai'an ini dia nakirah. Dalam konteks penafian di sini. Iya. Maka memberikan kepada umum. Artinya apapun mereka tidak memiliki. Syafaat mereka itu sama sekali tidak bermanfaat, tidak berguna. Tidak berguna. Illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha. Kecuali setelah Allah izinkan untuk siapa yang Allah kehendaki. Ini idin apa namanya di sini? Qadari atau dini? Dini. Baik. Kecuali setelah kecuali mimba di ayat dan Allahu. Ya, setelah Allah izinkan lima yasha setelah Allah izinkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, menunjukkan bahwa yang memberi syafaat itu dan semuanya ada yang diidinkan oleh Allah. Ya, pertama ada izin dulu dari Allah kepada orang yang memberi syafaat. Ya seperti syafaatul ubma para nabi, para rasul pada hari kiamat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau mereka minta pun kepada Allah tidak diidinkan karena yang diizinkan memberi syafaat pada hari itu hanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada izin dari Allah. Ini syarat pertama. Liman yasha'u wa yarda. Ini syarat yang kedua. Dan Allah meridai. Ya Allah izinkan. Dan Allah ridai diridai ucapan dan diridai apa? amalannya. Iya. Diridai ucapan dan diridai dari amalannya. Maka ayat ini Allah kabarkan bahwa banyak malaikat padahal mereka punya kedudukan di sisi Allah hamba dan didekatkan kepada Allah syafaatnya tidak bermanfaat untuk siapapun dan tidak berguna kecuali siapa yang Allah izinkan bagi mereka untuk memberi syafaat dan dan syafaat itu untuk siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala diridhai amalannya diridhai ucapannya dia bersih dari kesyirikan sedikit maupun yang banyak Ya, sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dari ayat jelas ya. Ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang meminta syafaat kepada para malaikat dan selainnya dari makhluk. Tetapkan bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Tidak ada yang diterima syafaatnya kecuali Allah mengizinkan. Dan kecuali Allah ridha. Iya. Ini sisi pendalilan penulis. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang mereka ini bertekarup kepada makhluk untuk mencari syafaat. Dan terdapat juga di dalam ayat bahwa syafaat itu hanya milik Allah semata. Tidak boleh diminta dan dicari kecuali hanya dari Allah. Dan yang ketiga, terdapat bahwa syafaat yang bermanfaat itu dengan dua syarat. Syafaat al-musbata dengan berapa syarat? Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Allah memberi izin kepada orang yang memberi syafaat. Kemudian syarat yang kedua, Allah ridha kepada orang yang disyafaati. Allah ridha kepada orang yang disyafaati. Dan diridha itu hanyalah ahli tauhid saja. Baik, ini ayat yang keempat. Ayat yang kelima di dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min duni la yamlikuna mithqala darratin fis samawati wala fil ard." وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Itu maksudnya al ayat ini yang disebut oleh penulis di sini. Ya. Ayat ini sudah berlalu ya di bab sebelumnya juga pada akhir ayatnya. Tapi beliau ulangi di sini. Karena ini dua ayat yang disebut oleh para ulama sebagai dua ayat yang apa? Mutus akar-akar kesyirikan. Iya. Ayat ini memutus akar-akar kesyirikan. Itu detail ya pembahasan para ulama. Memutus akar-akar kesyirikan. Menunjukkan bahwa syirik itu ada akar-akarnya. Ya. Jadi kalau seorang ingin memperbaiki dirinya, dia ingin apa namanya membebaskan dirinya dari syirik yang detail, maka dia harus mengerti akar kesyirikan itu kemana. Nah ini kalau seorang kenal akar-akar kesyirikan, nah itu mudah dia membantah kaum musyrikin. Ya. Karena orang yang kalau ingin dijelaskan kesesatannya, itu harus dia tahu akar kesesatannya itu di mana. Jangan sampai dia hanya tebang ranting-rantingnya saja, cabang-cabangnya, akarnya dia biarkan. Akarnya dia biarkan. Karena ada orang seperti itu ya, misalnya ada orang yang menyimpang, dibantah di satu sudut, sudut, sudut. Nah, ini cuman ranting-ranting saja, dahan-dahan saja. Akar yang perlu di apa? Dihabiskan. Kalau akarnya sudah habis, yang lainnya akan apa? Akan runtuh. Nah, karena itu semua penyimpangan itu ada akar-akarnya. Nah, ini bagi orang yang belajar tauhid, apakah tauhid khusus di tauhid uluhiyah seperti ini atau tauhid umum yang mencakup seluruh pembahasan ibadah, seluruh pembahasan akidah. Nah, kalau dia sudah paham tauhid, maka dia juga harus mengerti lawan dari tauhid. Dan lawan dari tauhid itu akar-akar kebatilannya ada. Akar kebatilannya ada. Seperti ini sekarang. Ini salah satu dari ayat-ayat yang menjelaskan akar-akar kesyirikan. Dari mana akarnya? Kalau kita di pembahasan tauhid umum itu dijelaskan akar penyimpangan kelompok-kelompok yang menyimpang itu dari mana? Akar penyimpangannya. Misalnya di antara akar penyimpangannya berbicara tanpa ilmu. Di antara akar penyimpangannya gulu ekstrim dalam beragama. Ya. Atau misalnya di antara akar penyimpangannya mengikuti yang mutasyabih, meninggalkan yang muhkam. Nah, itu namanya akar penyimpangan. Jelas ya? Nah, kalau seorang kenal akar-akar penyimpangan, nah itu mudah lahir kelompok-kelompok ada orang-orang yang berpendapat aneh dan asing, dia bisa tahu ini orang kenapa bisa berpendapat seperti itu. Iya. Apa yang menyebabkan dia bisa berpendapat seperti itu? Ya sama seperti misalnya sekarang kalau kita lihat ya orang-orang yang melakukan peledakan, pengeboman. Kenapa dia bisa sampai kepada meledakkan? menghalalkan darah. Ya, itu ada akar penyimpangannya. Kalau kita bahas ke akar penyimpangan mereka, pertama mereka ini jauh dari ilmu, kemudian yang kedua mereka ini benci kepada ulama, yang ketiga benci kepada pemerintah, kemudian yang keempat dimasuki doktrin-doktrin, pemikiran-pemikiran takfiri di dalamnya. Nah ini kalau sudah lengkap sudah pasti akan ke sana. Ya, ini kan namanya akar penyimpangan. Ya kalau seorang tahu akar penyimpangan, dia bisa mengobati. Ya kayak dokter begitu, dilihat orang yang di depannya, dia tahu orang ini penyakitnya apa. Sakit kepala. Apa sebabnya dia sakit kepala? Kan ada sebabnya kan? Nah, mungkin datang begitu saja. Nah, ketika dia obati, dia tidak obati sakit kepalanya saja, tapi dia obati sebabnya. Sehingga penyakitnya apa? Bisa hilang secara total. Ya. Nah, ini latihannya saya isyaratkan sebab ini penting untuk penuntut ilmu. Dalam membangun pondasi itu seperti itu. Dia perhatian terhadap hal-hal yang merupakan pondasi ilmu. Hal-hal yang terkait dengan akar sesuatu. Baik. Jadi ini dua ayat disebut oleh para ulama memutus akar kesyirikan dari hati seorang hamba. Ya, dikatakan dalam ayat qulidul ladina za'amtum min duni. Katakanlah berdoalah kalian, serulah mereka yang kalian anggap sebagai rob selain daripada Allah. La yamlikuna mithqala darratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar darah pun di langit dan di bumi. Iya. Baik. Jadi <clears throat> ya, kalau dikatakan kulidu katakanlah berdoalah kalian. Ya, perintah Allah kepada nabinya untuk berucap kepada kaum musyrikin, "Qulidu alladziina za'amtum." Beribadahlah kalian kepada apa yang kalian sangka. Ya, yang menyesatkan banyak manusia itu adalah sangkaan. azam, Hanya praduga saja, tidak di atas keyakinan. Iya. Jadi mereka itu kalau dikatakan ahlu syirk, ahlu syirk itu tidak ada yakin. Tidak ada yang yakin akan kesyirikan mereka. Itu sifatnya sangkaan. Berdoalah kalian, mintalah kepada siapa yang kalian sangka sebagai sembahan-sembahan kalian, sebagai rob-rob kalian, min dunillah, selain daripada Allah. Ya. Maka kalau kalian berdoa kepadanya, mereka ini la yamlikuna mithqala darrah. Mereka tidak memiliki seberat darrah. Ya, darrah ini semut kecil ya, itu kadar yang dikatakan paling ringan di kalangan orang Arab. Iya. Itu pembahasan mereka. Jadi yang paling ringan pun mereka itu tidak punya satu darah di langit dan di bumi. Ini satu. Yang kedua dikatakan di kelanjutan ayat wa ma lahum fihi min syirk. Dan mereka tidak memiliki syirikat tidak memiliki saham dalam penguasaan langit dan bumi itu. Yang kedua, yang ketiga wa malahu minhum min tahir. Yang ketiga dan Allah tidak memiliki dari mereka seorang pembantu pun yang membantunya menolongnya. Dan yang keempat wala tanfa'u syafa'atu indahu illa bi'idnih. Dan tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali dengan idinnya. Nah, di situ sisi pendalilan penulis di pembahasan yang keempat ini. Diperhatikan di sini kesyirikan itu dibantah dari empat akarnya. Iya. Jadi empat akarnya. Orang yang berbuat kesyirikan itu dia sangka bahwa selain daripada Allah memiliki salah satu dari empat ini. Maka ini semuanya diputus. Pertama ditegaskan bahwa langit dan bumi itu hanya milik Allah. Kekuasaan langit dan bumi hanya milik Allah. Tidak ada seberat darah pun untuk selain Allah. Semuanya hanya milik Allah. Ya, yang mereka ibadah selain daripada Allah tidak memiliki walaupun seberat darah. Satu sudah terputus. Ya. Yang kedua, Mungkin ada yang berkata, betul, sembahan ini bukan pemilik. Tapi dia ikut bersyarikat. Ada saham di situ. Maka diputus. Pada kelanjutan ayat, "Wa لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ Mereka sama sekali tidak ada andil, tidak ada saham dalam penguasaan langit dan bumi. Sudah terputus juga. Bukan pemilik, tidak juga punya saham, tapi mungkin saja dia di situ pegawai, membantu. Ya kan? Maka diputus juga. Wa ma minhum min dhahir. Dan Allah tidak memiliki dari mereka seorang penolong pun. Seorang pembantu pun. Nah, tiga sudah terputus, sisa satu. Sisa satu. Dia bukan pemilik, tidak ada saham, tidak juga membantu di situ, tapi mungkin saja kalau dia merekomendasi, memberi bantuan diterima perantaranya. Kan begitu? Hanya dari sisi perantara saja dia menjadi perantara. Nah, ini juga sudah diputus. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa bi'idni. Dan syafaat itu tidak bermanfaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Jadi semuanya terputus. Mulai dari kemana? Iya. Nah, inilah kekuatan apa tauhid. Jadi kalau suara mengerti hal itu, orang yang berbuat kesyirikan itu ya umumnya ketergantungan hati kepada selain Allah. Itu orang yang berbuat kesyirikan. Maka bentuk ketergantungannya kayak bagaimana? Nah, ini ada salah satu dari empat akarnya ini. Ketika ada muncul sesuatu, nah ini yang dibabat, ini yang dibersihkan. Dan penulis di sini pembahasannya pembahasan menyangkut tentang syafaat. Ya, dan kelihatan di sini ya bagaimana pentingnya tauhid tersebut. Sebab di ayat ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang mereka bertakarub kepada wali-wali mereka, sembahan-sembahan mereka untuk mencari syafaat. Padahal syafaat itu hanya dengan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sisi pendalilan penulis. Ya. Bahwa syafaat itu tidak bermanfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama dari dua ayat terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang beribadah kepada sembahan-sembahan mereka, baik itu malaikat maupun yang lainnya. Mereka menyangka bahwa yang mereka ibadah itu memiliki manfaat atau bisa menolak bahaya. Dan yang kedua terdapat syariat membantah kaum musyrikin untuk menjelaskan kebatilan hujjah dan argumen mereka. Nah, ini kan uslub dalam ayat ini uslub munadharah. Nabi diperintah untuk mengucapkan kepada kaum musyrikin. Jadi membantah ahlus syirik itu ahlul batil itu disyariatkan. Tapi dengan jalan yang benar. Dengan hujah yang kuat. Iya dengan hujah yang kuat. Adapun kalau dia tidak punya ilmu atau membantahnya serampangan, itu bisa bisa menjadi bumerang. Bukannya berbuat baik, dia bisa berbuat apa? Berbuat kejelekan. Ya. Karena itu hati-hati masuk di dalam hal yang bukan merupakan wewenang seseorang. Dia bukan ahlinya di situ bukan ahlinya. Kalau perkara-perkaranya jelas misalnya ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, enggak apa-apa dia bantai, itu kan jelas. Ya, tapi kalau perkaranya samar itu punya hujah, perlu hujah, punya kekuatan dalil. Nah, ini yang berbicara di situ adalah orang-orang yang berilmu. Baik. Kemudian terdapat di dalam ayat ini juga uh, apa namanya memutus segala sebab yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Memutus segala sebab yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Karena di dalam ayat ini diputus hujjah kaum musyrikin pegangan mereka dari empat sisi. Dari sisi ada yang memiliki selain daripada Allah, dari sisi ada yang merupakan syirikat bagi Allah dan dari sisi ada yang membantu atau yang menolong Allah di dalam hal tersebut dan dari sisi syafaat empat sisi iya dan terdapat di dalam ayat penetapan adanya syafaat penetapan adanya syafaat dan terdapat bahwa kaum musyrikin itu tidak bermanfaat baginya syafaat karena Allah tidak mengizinkan syafaat untuk siapa kaum musyrikin Iya. Jadi syafaat itu terdapat penetapan adanya syafaat dengan izin Allah. Dan terdapat bahwa kaum musyrikin itu tidak memperoleh syafaat. Kenapa tidak memperoleh syafaat kaum musyrikin? Karena syafaat hanya untuk ahli tauhid saja. Kesyirikan tidak diizinkan untuknya apa? Untuknya syafaat. Baik, di akhir pembahasan penulis rahimahullahu taala membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, di mana ucapan Syekhul Islam ini memperjelas tentang makna syafaat. Qala Abu Abbas, berkata Abu Abbas. Abu Abbas ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibni Abdul Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Iya, wafat pada tahun 728 Hijriah. Baik. Ibnu Taimiyah dilahirkan pada tahun 661 Hijriah dan wafat pada tahun 728 Hijriah rahimahullahu taala. Kata Ibnu Daqiqil Id, كأن العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدعو ما يشاء ilmu-ilmu itu seakan-akan di depan kedua matanya beliau ambil dari mana yang beliau inginkan dan beliau tinggalkan apa yang beliau inginkan nah, itu disebut Syekhul Islam Ibn Taimiyah dulu itu di majelis fikih dan kadang majelisnya orang Hambali orang Syafi'i orang Maliki orang Hanafi ya kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau ikut di majelisnya orang-orang Syafi'i, maka yang berada di majelis itu menyangka bahwa Ibnu Taimiyah ini orang yang paling ahli di madhab Syafi'i. Kalau dia duduk di majelisnya orang-orang Hanafiyah, maka orang-orang yang hadir di situ menyangka bahwa dia ini adalah orang yang paling ahli di madhab apa? Hanafi. Demikian pula di ilmu yang lainnya, beliau ahli hadis, pakar riwayat. Iya sampai di bidang nahu. Ada yang pernah membanggakan, ada ahli bahasa yang pernah membanggakan buku Sibawai. Kata Ibnu Taimiyah di buku Sibawai ini ada ada 70 kesalahan. Kamu tidak tahu dan mungkin saja bapakmu juga tidak tahu. Ya. Jadi beliau punya itilah yang sangat luas rahimahullahu nah. Baik. Hanya saja Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini karena beliau yang paling banyak menjelaskan kebatilan dan kesatan firqa-firqa, kelompok-kelompok, pemahaman-pemahaman, ucapan-ucapan yang batil, akhirnya beliau pun menjadi musuh oleh banyak orang. Dimusuhi oleh banyak orang. Ya, karena itulah banyak orang yang membeli beliau, berucap dusta atas beliau, dan seterusnya.